محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن من مسائل الكبار التي حدث فيها الاختلاف والتبرك منذ القدم مسائل التكفير والتفسيق والتبديع jadi eh, perkara-perkara yang besar yang terjadi dan terdapat di dalamnya ikhtilaf ya, perselisihan dan perpecahan. Nah, ini sebetulnya terjadi sejak lama, sejak lama. Sejak lama yaitu mengenai masalah takbir ya. Masalah pempasikan atau masalah membidaahkan fa inna awwala bid'atin hadasat hiya bid'atul khawarij dan bid'ah yang pertama terjadi adalah bid'atul khawarij ya sufahaul ahlam hudasaul asnan alladzi kafarul ummah bighairi dalil itu awal terjadinya seperti itu jadi bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh <clears throat> umat ini adalah khawarij yaitu bidah takfir tanpa dalil gitu ya. jadi dengan hawa nafsu nah, tentu beda dengan takfir kita walaupun kita kadang-kadang sering dikait-kaitkan dengan khawarij ayah maklum karena mereka mengenal yang tukang mengkafirkan tuh wahid padahal tidak alusuna juga tetap jago mengkafirkan kalau memang orang itu kafir nah persoalannya kan di zaman sekarang ini orang kafirnya sholat, orang kafirnya etika orang kafirnya puasa, itu persoalannya. Berbeda dengan zaman Nabi, orang kafirnya nggak sholat. Jadi ketika dikafirkan ya tenang-tenang saja. Nah, kalau sekarang orang jadi pada bingung, orang eh, orang muslim kok dikafirkan nah itu perbedaannya di situ persoalannya karena tidak mungkin kita mengkafirkan orang yang benar-benar muwahid orang yang betul-betul beriman dikafirkan tuh nggak mungkin kecuali memang sudah ada syarat-syarat yang terpenuhi baik pada orangnya maupun pada perbuatannya dan tidak adanya mawani tidak adanya penghalang-penghalang walaupun sholat walaupun puasa ini yang memang Eh, eh, menjadi sedikit apa akhirnya perbedaan. Makanya kemarin waktu kita bedah buku ya di Solo itu kan uh, saya dulu kalau ke Solo itu jadi seperti apalah sambutannya itu luar biasa kayak seorang pahlawan baru datang dari medan perang komen begitu nah akhir-akhir ini jadi pada lesu bahkan kayak menjauhi saya gitu loh Nah saya waktu itu tidak suudon, karena tetap aja mungkin ya biasa-biasa saja. Saya nggak nggak merasa kalau ternyata ada perubah ada uh, perubahan pemikiran di ikhwan-ikhwan Solo dan sekitarnya walaupun tetap masih ada yang eksis itu tadi jadi tidak boleh mengkafirkan orang karena yang mengkafirkan itu hanya ulama segala macam seperti itu nah anak tahunya dari membawa acaranya gitu loh yang rupanya juga terkena virus murjiah itu seperti itu nah akhirnya anak kemarin juga memberikan bantahan memberikan keterangan-keterangan sehingga mereka akhirnya ikut merasa ter ini lagi terdorong lagi gitu loh terdorong memang sudah merasuk kemana-mana termasuk ke Jawa Timur kemana itu bahkan ikhwan kita yang tadinya lebih daripada 100 ini tinggal 6 yang bertahan dengan akidah alusunna insya Allah semuanya sudah ikut murjiah ikut murjiah. Ya. Nah kemudian karena yang memahami madhab ini juga ada orang-orang yang masih mau membicarakan mengenai jihad kayak jihad sehingga akhirnya agak sedikit dikasih perbedaan dari akhir namanya itu jadi disebut dengan murjiah jihad itu iya jadi orang-orang murjiah tetapi ya masih mau-mau ngomong-ngomong jihad gitu loh. Kalau bulatul murjiah kan total tidak mau. Kalau ini masih agak mau, tetapi dasar pemikirannya hampir tidak beda karena akan memberikan dampak istilahnya sikap yang lemah, sikap yang apa namanya yang tidak tegas lagi, tidak boleh mengkafirkan orang, segala macam itu. Bahkan orang-orang yang sudah nyata-nyata kita kafirkan dan mereka sudah kafir itu dianggap asyik gitu ya kita jelas karena tidak mungkin kita mengkafirkan orang kalau kita nggak kenal orangnya gitu loh kan nggak mungkin itu nggak mungkin jadi kita ketika mengkafirkan orang itu sudah sudah sudah tahu sudah pasti dan di dalam walaupun di dalam keilmuan memang akan dibicarakan syarat-syaratnya ya baik pada pelaku, pada perbuatan, kemudian mawaninya. Nah, mawani ini nanti juga berkali, berkaitan dengan ahliya, dengan kecakapan. Artinya ahliya ini nanti pada seseorang, seseorang ini ketika melakukan itu apakah dia dewasa, apakah dia balik, apakah dia dipaksa atau lain sebagainya. Nanti kecakapan ini berkaitan dengan ahliyatul ada, dengan ahliyatul wujud. Nah, seperti itu. Itu secara keilmuan mah seperti itu tetapi nanti ketika kita mempraktekkan pada tataran di lapangan ya tidak perlu menghafal itunya karena sudah di sudah hafal kayak antum baca Al-Quran dengan tajwid itu memang ketika belajar ya pakai ketukan kalau matobi'i dua ketuk tuk tuk tuk tapi kalau prakteknya nggak membayangkan seperti itu pakai perkiraan aja ya ini dua dua harokah ini tiga haroka ini enam haroka seperti itu jadi kita sudah menguasai jadi apabila kita umpamanya mendapatkan umat, umat ini masuk ke dalam satu kelompok, kepada satu jamaah, jamaah ini jamaah kafir, maka kita ketika memponis kelompok itu nggak usah ditanya syaratnya, coba dicek syaratnya orangnya udah gini belum nggak perlu. Ketika ada orang umpamanya masuk partai umpamanya itu nggak perlu dicek karena udah tahu kalau partai itu adalah organisasi kafir, pasti yang masuk tuh kafir. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena dahulu ketika orang-orang masuk kepada kelompok Muslimatul Qadar mengakui kenabian Nasrul Qadar. Nah sahabat ketika mengkafirkan pengikutnya nggak pernah dicek. Coba cek dulu syarat-syaratnya, orangnya, ininya nggak begitu. Karena sudah tahu mereka mengakui Nabi e, Muslimatul Qadar maka diponis kafir begitu loh. Seperti itu jadi tidak tidak perlu dalam dalam menerapkan syarat-syarat itu pada orang yang sudah jelas artinya keadaan itu menunjukkan bahwa mereka itu orang kafir tidak usah menggunakan eh, syarat-syarat uh, itu kecuali kita memang tidak mengetahui orang itu lalu ada berita bahwa kafir nah itu dicek karena kita nggak melihat langsung tapi kalau umpamanya kayak katakanlah seperti orang-orang yang berakidah tumbuh murjiah kayak salafi itu nggak perlu karena pimpinan salafi dengan pengikutnya sama-sama tidak mengkafirkan togu, Itu sudah jadi kalau usah dicek dipilah-pilah dulu karena ada salafi ternyata tukang jual buah dingin mungkin ilmunya lemah nggak gitu. tak perlu digituin karena mereka semuanya sama. Antum tanya di asuna orang salafi pasti tidak mengkafirkan togut, ya kan? Ya kan? Nah, itu pasti. kalau usah dipilah-pilah sama saja. Kalau togut kafir nggak dikafirkan bagaimana? Dan kafirnya Togut itu kafir akbar, kafir dohir. Tidak, tidak tidak bisa beralasan dengan kebodohan, tidak bisa. Jadi orang walaupun bodoh, kalau itu sudah masuknya syirkun dohir, kufrun dohir, itu tetap berlaku. Walaupun dia tidak paham. Walaupun dia tidak paham. Nah dalilnya yang dulu anak pernah sampaikan salah satunya hadis Adi bin Hatim, ya kan? Adi bin Hatim itu ketika ditanya, kamu ini orang yang yang menyembah pendeta-pendeta dan orang-orang alim di antara kalian. Adi bin Hatim, Hatim itu nggak nggak merasa, nggak tahu, karena dia pakai salib itu. Lalu ketika Nabi bertanya, e, e, tidakkah ketika mereka mengharamkan kalian juga ikut mengharamkan iya padahal Allah menghalalkan nah itulah cara kamu beribadah kepada mereka itu bahwa Adi tidak tahu bahwa itu adalah bentuk beribadah kepada rahib-rahib karena itu merupakan kafir dohir syirku dohir orang tahu tidak tahu tetap berlaku akhirnya kafir orang itu nah, ini tentu barangkali kepada ikhwan yang baru-baru berkumpul Nah, mungkin tentu kurang banyak begitu paham atau mungkin kaget tapi ya nanti insya Allah dengan berjalannya waktu kita belajar nanti lama-lama juga akan memahami karena memang kondisi seperti ini keadaannya dan antum tinggal memilih tinggal memilih karena kita ini terbuka kita ini ngomong tidak tertutup kita terbuka artinya kalau diajak diskusi diajak mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan tidak tidak menutup diri terbuka gitu karena ini memang hak ini benar itulah kelebihan kita seperti itu karena ini kebenaran memang harus disampaikan terlepas orang itu merasa rugi atau tidak itu nggak penting karena yang penting bagi kita itu mengikuti Al-Quran mengikuti sunnah bukan mengikuti teriakan orang tolakan orang itu nggak penting karena memang orang tidak mau dikafirkan tetapi melakukan kekafirannya doyan terus ya kan nah, jadi ini merupakan uh, peristiwa lama tentang takbir-takbir itu. Dan takbir itu merupakan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran, ajaran Allah. Jadi kafir itu bukan buatan manusia, buatan Allah. Artinya kalau ada orang yang telah melakukan satu perbuatan yang telah mengeluarkan dari Islam, itu kafir. Dan kita wajib mengkafirkan walaupun mereka masih sholat, masih puasa, masih haji, masih zakat, masih melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu tidak terpengaruh. Orang yang sudah kafir ya kafir. Seperti itu. Karena untuk menghancurkan atau membatalkan keimanan tidak seluruhnya keimanan harus dilanggar satu iman saja satu keimanan yang dilanggar atau aslul iman yang dilanggar semuanya batil orang tidak ada nilainya batal itu ya kayak dahulu itu orang-orang ketika dia mengakui kenabian Muslimatul Qadar juga dia mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka ketika mengakui kenabian Muslimatul Qadar itu hanya dugaan saja hanya dugaan tidak yakin karena dia hanya menduga katanya ada utusan dari Nabi yang membenarkan kenabian Muslimatul Qadar hanya dugaan saja itu dikafirkan bagaimana yang sudah ikut menyatakan seperti itu. Nah itu ikhwan. Jadi ini perkara penting, perkara penting supaya kita bisa menjaga akidah kita dari kemungkinan kita akan terjerumus dalam kekafiran tanpa kita sendiri menyadarinya. Menyadarinya itu yang terpenting. Jadi justru harus kita pahami, jangan malah kita jauhi. Karena kalau dijauhi, kita akan justru terjerumus dalam kekafiran. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama kali sebutnya dari dari dari khawarij itu, dari khawarij. Jadi khawarij itu mengkafirkan semua dosa dosa besar ya baik yang mengeluarkan dari Islam maupun yang tidak mengeluarkan dari Islam seperti zina, seperti mencuri, seperti minum. Alusunat tidak, alusunat akan membedakan. Itu juga berangkat dari perbedaan mengenai pemahaman iman itu sendiri karena khawarij dan murjiah iman itu satu kesatuan Cuma kalau khawarij berarti kalau orang melakukan pelanggaran terhadap keimanan maka rusak imannya semua karena iman satu kesatuan tidak mungkin dipilah-pilah. Nah kalau murjiah sama juga, cuma sebaliknya karena iman satu kesatuan orang ketika melakukan apapun tidak ada pengaruhnya terhadap keimanannya itu walaupun melakukan dosa yang mengkafirkan kecuali kalau dia mendustakan. Nah kalau alusuna itu ada pembagian-pembagian wala burhana dan juga tidak ada dalilnya summa taba'atuhum al-firaq al-mukhtalifah ma bainal ghaliyah fi masail takfir kal mu'tazilah wa bainal mufarritah fi hadhil masail kal murji'ah wa wa ghairihim nah dari dari dari sikap Khawarij itu yang mengkafirkan itu akhirnya diikuti oleh kelompok-kelompok lain yang berlebihan kayak Khawarij seperti uh, Ada yang kemudian melonggarkan, melonggarkan jadi orang tidak kafir melakukan kekafiran pun selama dia tidak mendustakan karena murjiah itu kan mengenal kekafiran hanya kafir dusta. Jadi orang kalau tidak mendustakan tetap meyakini walaupun tidak sholat seumur hidup nggak kafir dia. Meyakini suatu wajib dia nggak pernah sholat seumur hidup. Maka dia tidak tidak kafir. Jadi semua orang tidak ada yang kafir termasuk iblis pun juga tidak kafir. Karena iblis sebetulnya percaya kepada Allah. Nah, seperti itu nantinya dampaknya itu. Maka murjia itu pada dasarnya lebih berbahaya ketimbang Mu'ari. Kalau Mu'ari masih mengkapirkan ketika ada orang berbuat kafir, kalau murjia tidak. Makanya orang-orang kafir gentayangan semuanya hidup karena dia dianggap muslim. Nah, itulah murjia berbahayanya itu. Dan sekarang sudah merajalela di mana-mana. Ya di Cirebon, ya di mana itu. Makanya kemarin Ana juga mengambil sikap gitu kepada ikhwan-ikhwan bahwa ketika kita bedah buku itu hanya jangan hanya sekedar bedah buku tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari artinya kalau sudah tahu murja itu kafir murtad kita berarti tidak boleh sholat di belakang mereka lagi tidak boleh lagi kita menikahi perempuan-perempuan dari mereka atau perempuan-perempuan dari kita menikah dengan laki-laki dari mereka itu nggak boleh karena kalau kita tetap berjalan berarti kita tidak meyakini Al-Quran kalau mereka itu kafir itu harus diambil sikap semacam itu memang jelas garisnya harus tegas jadi jangan tertipu hanya oh, karena dia muslim adanya sama ya orang Ahmadiyah juga adanya sama seperti itu jadi ini sering yang menipu itu yang sering menipu seperti itu Nah, mungkin kita juga sering pada ragu apa betul sih mereka kafir apa betul sih ah seperti itu saya tanya banyak masih itu sehingga meragu-ragukan terus maka natil hajatu masatan fi hadil asr ila bahsi masail takbiril muajjanah ketika dibutuhkan pada saat sekarang ini mengenai masalah pengkafiran terhadap orang tertentu artinya secara pribadi ya, kepada orang kepada orangnya nah itu yang wa dawabituha ista'antu billahi ta'ala ala illati bido'ati wa do'ufa immati ala kitabati mawdu'i bil unwan dawabitu takbir al muayyan indah syekh indah syekhai al islam ibnu taimiyah wa ibnu abdul wahab wa ulama ud-da'wa al islahiyah jadi untuk bisa menjelaskan tentang masalah takbir muayyan hanya mengkapirkan secara pribadi-pribadi maka dibuatlah doa bidu takbir muayyan kaidah-kaidah uh, untuk mengkafirkan orang secara pribadi. Jadi ada kaidah-kaidahnya yang dikatakan oleh dua syekh, dua syekh Islam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan uh, uh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ini disusun disusun oleh pengarangnya ini Abul Ala Rosid bin Abil Ala ar rosid Ini penyusun, penyusun. Tadi pemikirannya ini punya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab supaya kita punya batasan-batasan. Karena khawatir kita juga terlalu bablasan gitu loh. Tapi insya Allah sih kalau orang sudah belajar, saya kira tidak ada, tidak kebablasan karena nyata itu. Dan tentu tidak mungkin kita juga menghafirkan orang yang belum jelas orangnya tidak mungkin kalaupun yang dikafirkan sudah nyata ya walaupun kita belum kenal itu tapi dia sendiri berada pada satu jamaah yang memang jamaah jamaatul kufri itu udah bisa seperti namanya kelompok partai atau kelompok ini kelompok ini karena menurut sel Islam Ibnu Taimiyah ya Ibnu Taimiyah apabila ada satu kelompok apabila ada ada satu kelompok menyatu dengan satu kelompok yang lain dan menjadi satu kesatuan maka kelompok itu menjadi sama dalam kebaikan atau dalam keburukan karena mereka seperti satu tubuh yang tidak terpisahkan nah seperti itu jadi karena sekarang juga timbul tidak semua tobut juga kafir umpamanya ya itu tidak benar terutama para ansorut togutnya itu tuh nggak benar karena Allah ketika menyalahkan atau mengkapirkan Fir'aun juga mengkapirkan bala tentaranya bala tentaranya kemudian juga eh, para sahabat itu ketika mengkafirkan Musaimatul Kadab juga mengkapirkan para pengikutnya tanpa mengecek syarat-syarat dan mawaninya itu nah itu yang disebutkan dengan takbir taklid takdir taklim, kufru taklim jadi kafir karena ikut-ikutan yang mengikuti pimpinan-pimpinannya seperti dalam surat Al-Ahzab Qalu robbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adoluna sabila mereka berkata wahai Tuhan kami kami mentaati pimpinan-pimpinan kami pembesar-pembesar kami dan mereka ternyata menyesatkan kami itu orang yang ikut-ikutan sebetulnya ikut-ikutan itu bisa menjadi kafir karena memang yang diikutinya itu perkara-perkara yang sudah dohir aja kafir itu nyata kafir yang nyata yang orang tidak bisa beralasan kami karena tidak tahu kami karena bodoh itu nggak bisa dengan alasan itu jadi tahu atau tidaknya itu tidak tidak dipermasalahkan ketika dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid ya dia tetap terkena dia akan diponis walaupun dia tidak paham Nah, nanti juga di sini akan penting karena nanti juga akan ada antara perbedaan qiyamul hujah dengan pahmul hujah. Ini juga banyak orang yang yang tidak paham, bahkan banyak para asatid pun juga tidak banyak yang paham. Kalau nggak ngaji seperti ini, ustadz-ustadz mungkin di Cirebon juga goblok-goblok semua, nggak pernah ngerti ustadz-ustadznya itu. Jadi sebut tegak hujah itu orang harus paham hujah, harus paham gitu, enggak Tegak hujah itu artinya bulu-bulu hujah. Artinya bulu-bulu ilmu. Artinya ilmu hujahnya itu sudah ada. Artinya Islamnya sendiri sudah ada. Nah umpamanya di Cirebon sudah ada Islam belum? Artinya Islam sudah sah. Itu namanya tegak hujah. Oh, orangnya masih banyak yang goblok. Tapi Islam sudah ada. Lalu ada orang ternyata menyembah kuburan, ya kafir. Kafir. Wah dia ditanya dulu, paham nggak kalau menyembah kuburan tidak boleh? Nah itu nggak benar. Ya tidak benar. Kenapa? Karena ini syirik dohir, syirik yang sudah nyata. Bukan perkara kopi, kecuali perkara kopi. Karena perkara kopi ini orang tidak mungkin tahu kecuali diajari dulu. Kalau ini tidak, orang tahu maka tidak perlu diajari dengan adanya Al-Quran itu sendiri itu sudah menjadi hujah dengan datangnya Islam itu sendiri sudah menjadi hujah seperti itu jadi orang ketika melakukan umpamanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah dia kafir walaupun bodohnya setengah mati Kecuali kalau perkara-perkara hobi, perkara-perkara yang tidak mungkin orang itu tahu kecuali diajari seperti umpamanya uh, apa namanya tentang sifat-sifat Allah. Itu orang banyak yang tidak tahu kalau nggak diajari sifat-sifat Allah, sifat khobariyah, sifat dafiyah umpamanya. Itu orang tidak tahu Allah itu alim bidatihi atau alim bi ilmihi itu orang nggak tahu, nggak paham itu kalau nggak dijelaskan dulu itu yang sudah tauhidnya ilmunya sudah tinggi. Kalau orang-orang awam tidak mengenal. Seperti Al-Quran itu makhluk umpamanya orang nggak tahu. Karena nggak tahu orang awam tidak banyak yang melakukan, ya kan? Akhirnya tidak berbahaya karena itu perkara yang tersembunyi. Karena tersembunyi banyak orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu sehingga orang tidak mungkin melakukan. Pernah mendengar nggak di Cirebon? Quran makhluk, Quran makhluk ada nggak? Nggak ada. Karena itu merupakan perkara kopi. Perkara kopi umpamanya. Itu tidak tidak membahayakan. Ketika ada orang melakukannya bisa dianggap orang itu beralasan dengan kebodohan seperti itu. Nah itu harus, dibedakan. Iya, oh itu itu siapa mau mau lompat sama tinggi nah seperti itu itu harus di, dipahami ya wa qadiyatu takfiril muayyan minal qadaya asyaika allati kathura fi al-khawf ya wal jadal ma baina ifrat wa nah perkara-perkara mengenai masalah pengkafiran kepada pribadi-pribadi itu merupakan perkara yang luar biasa dan banyak orang yang sering tenggelam artinya banyak orang akhirnya yang berlebih-lebihan sehingga mudah mengkapirkan orang dan banyak juga orang yang tidak peduli gitu akan timbul seperti itu tetapi kita tentu mengambil pertengahan ya sebagai madhab sunnah itu kita mengambil pertengahan pertengahan jadi kalau memang dia kafir ya kafir karena sunnah itu kan mengkelompokkan orang kan ada tiga kelompok mengkelompokkan iman itu kan ada tiga kelompok ada aslul iman ada al iman al wajib ada al iman al mustahab jadi yang mana dulu yang dilanggar yang mana dulu yang dilanggar dan juga memperhatikan eh, mawani-mawani syarat-syaratnya kalau memang umpamanya dia <clears throat> tinggal di suatu daerah yang tidak terakses dakwah umpamanya atau orang baru masuk Islam orang baru masuk Islam itu walaupun melakukan kekafiran tidak bisa serta merta harus dikafirkan karena dia belum belum cukup waktu belum paham tentang keadaan Islam nah nggak bisa dikafirkan itu nggak bisa dikafirkan nah, itu begitu sunnah. tetapi bagi orang yang sudah lama dia masuk Islam dan sudah ada uh, Islam sudah datang Islam sudah tegak Islam lalu dia melakukan kekafiran jatuh kafir Wa ahamiyatu hadal maudu tarji ila iddati asbab. Nah, mengenai masalah pengkapiran terhadap pribadi-pribadi itu itu disebabkan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah itlaqul hukmi bil kufri alal muayyan la utaba'at. Ya, wa atharun khatirah idza kana hadal uh, hukmu bi Nah, itu terjadinya apa namanya pentingnya mempelajari takbir di sini karena sering uh, ada penyebutan penyebutan kafir kepada secara pribadi secara mutlak gitu loh. Ini kalau dibiarkan akan membuat orang mudah begitu mengkafirkan gitu loh. Karena mutlak kata hukum, hukumnya itu dalam kekafiran mutlak. Nah sehingga perlu dibuat jawabnya. perlu dibuat kaidah-kaidahnya agar kita ketika mengkafirkan orang itu mengikuti aturan lain orang ini sudah berhak dikafirkan atau tidak nah seperti itu ya seperti itu ya, kan ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya sekali berbahaya sekali karena kita tidak boleh mengkafirkan orang mukmin atau ya mengkafirkan orang mukmin atau memukminkan orang kafir nggak boleh jadi yang mukmin harus dimukminkan yang kafir harus dikafirkan Makanya harus tahu kaidah-kaidah ini, aturan-aturannya harus tahu supaya kita paham yang kafir yang dikafirkan, yang mukmin yang dimuminkan. Ini terbalik. Ini terbalik, yang kafir dimuminkan. Yang mungkin kadang-kadang malah tidak dimuminkan gara-gara melakukan perbuatan-perbuatan seakan-akan bertentangan dengan kedamaian umpamanya. Nah, itu disebabkan karena memang tidak mengikuti ini Ya itu begitu ya. Maka harus ada dua bitnya. Bayang bagi ya Doktul mas'alati bima tapi ma'akwali ali ahli ini Sehingga dibuatlah satu kaidah, ya kaidah-kaidah sesuai dengan kesepakatan para ulama dalam menetapkan untuk mengkafirkan orang secara pribadi-pribadi. Seperti itu. Ya qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bidalika idza tabayyana dalik fa'lam anna ilat takbir wa tafsik ya min masail ahkam allati yata'allaq bihal wa'd. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah apabila sudah jelas ya masalah tentang takbir ini pengkafiran maka perlu diketahui bahwa masalah pengkafiran, masalah pemfasikan itu adalah masalah hukum adalah masalah hukum yang berkaitan dengan ancaman iya orang kalau diponis kafir kan akan diancam ya walwaid juga berkaitan dengan janji artinya kalau dia betul-betul beriman dia akan di tentu akan diberikan janji akan diberikan kabar gembira akan diberikan pahala seperti itu itu berkaitan dengan hukum yang uh, uh, jadi mengenai masalah takbir ini adalah mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan ancaman dengan janji ya, ya janji di darul akhirah nanti di akhirat itu jadi orang kalau kafir nanti akan dimasukkan ke neraka dan kalau orang kalau itu beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga surga itu nanti akan terjadi di dalam eh, di akhirat makanya harus harus tepat kita dalam memposisikan seperti itu jangan sampai meleset orang mukmin dikafirkan orang kafir malah dimukminkan nah seperti itu wa yata'allaq biha al-muwala wal mu'ada dan berkaitan juga dengan mu muwala artinya orang setelah kita polis dia kafir kita tidak boleh lagi bermualat dengan dia tidak boleh lagi kita loyal dengan dia tidak boleh lagi itu karena itu sudah kafir tidak boleh kita dengan orang kafir tapi tetap kita loyal. Ya seperti sama-sama kayak orang beriman. Itu nggak boleh. Ya kemudian juga wal ada kita juga harus bermusuhan. Karena memang orang kafir dan orang Islam itu diciptakan harus bermusuhan, bukan untuk berdamai. Seperti itu. Jadi harus begitu. Jadi orang kalau udah kafir, itu anti intinya kita harus musuhi dia. Karena orang kafir itu pasti hidupnya merusak. Coba aja. Orang kalau kafir, walaupun dia sholat umpamanya, walaupun puasa, asal kafir dia pasti merusak. Merusak. Mana yang kalau bukan ini? Makanya kalau umpamanya kita ingin menegakkan syariat Islam, siapa yang pertama kali yang akan menghalang-halangi rencana kita itu? Nah dia orang kafir maksud orang kafir kan ada orang kafir yang sholat ya kan kalau orang kafir yang nggak sholat bahkan dia menerima bahkan dia senang dengan hukum yang bisa memberikan keadilan tapi kalau orang Islamnya justru tidak kenapa dia menolak karena kafir sebetulnya cuma kafirnya masih sholat nah itu seperti coba antum tegakkan satu Islam ngejar-ngejar orang-orang Islam orang ngakunya Islam gitu loh Nah seperti itu. Wal kotel dan nanti juga berhubungan dengan pembunuhan. Artinya orang kalau kafir dia akan dibunuh kalau dia tidak tobat. Khususnya kalau orang ini sifatnya pribadi gitu Jadi ada orang murtad tetapi dia memiliki kekuasaan, mempunyai daya penolakan itu nggak perlu dikasih tobat tidak dibeli istitabat dia harus dibunuh umpamanya seperti kafirnya para togut itu nggak perlu didakwahi diajak taubat tuh langsung diserang kayak dahulu Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad murad zakat itu tuh nggak dikasih tahu dulu diajak taubat tuh tidak karena mereka adalah kelompok besar yang mempunyai kekuasaan dan mereka bisa menolak sehingga dihajar diserang langsung tapi akhirnya ternyata kalah mereka ketika terjadi pertempuran itu tetapi kalau sifatnya pribadi ya orang per orang dia tidak punya kekuatan, tidak punya apa, boleh kasih tobat waktu, senggang waktu. Kalau dia tidak mau kembali, baru dibunuh. Kata Nabi, man baddala dinahu faktuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya harus dibunuh. Itu begitu karena murtad ini penyakit. Kalau dibiarkan namanya penyakit ya besok akan bertambah. Nah, itu harus dibunuh. Nah, kita ini orang murtad dibiarkan akhirnya semuanya orang hampir jadi murtad hanya satu dua orang aja yang tauhidnya benar bahkan di antara saudara-saudara antum orang-orang tua antum mungkin juga sudah banyak yang murtad kalau dicek berdasarkan kebenaran tauhid itu ya kan cuma antum males aja karena dia udah muslim lah barangkali diterima Islamnya kan begitu jadi dicek kan jangan udah mau mati baru diperbaiki tauhidnya sulit yang kalau mau diperbaiki dari sekarang ini orang tua yang pada rusak-rusak jangan nunggu mau mati dulu karena orang mati udah udah bisa apa-apa udah berak di tempat kencing di tempat boro-boro mikirin gitu sholat aja nggak inget nah itu jadi kita ngaji ini jangan diantum telan sendiri sementara keluarga dibiarkan pada kafir dan murtad nah ini yang orang kadang-kadang ngeri ngaji seperti ini orang keluarga sendiri juga dimurtadkan nah itu memang Memang begini, oh kita kan ngaji sesuai dengan Islam pada zaman Rasul. Ya kan? Seperti itu jadi dikasih tahu. Anak yakin seperti itu orang-orang tua antum juga tauhidnya masih banyak ya berantakan. Masih banyak yang tidak tahu, apalagi Cirebon ini kan gudangnya kesirikan. Dari Kuningan, dari Majalengka, dari Indramayu, kalau mau udah udah cari-cari setan di itu tuh di apa namanya itu Kanoman di Gapura itu kan isinya setan-setan lulu yang munculnya setiap tahun sekali ya kan seperti itu ini rawan kalau antum nggak dites akan berbahaya nah ini ikhwan ya jadi berhubungan wal isma juga berkaitan dengan perlindungan kalau orang betul-betul beriman, dia akan dilindungi, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dilindungi keluarganya. Kalau kafir tidak dilindungi. Karena jelas ayat terakhir eh, mengatakan eh, eh, waqatil apa namanya? Waqtul musyrikina haitsu wajadtumuh. Itu ayatnya ayat terakhir ini. Bunuhlah orang musyrik dimanapun berada. Bunuh ini itu prakteknya begitu Al-Quran tapi kan realitanya kita nggak pada membunuh ya ini nggak perang-perang begitu ini karena Al-Qur'annya nggak dipraktekin kalau di sana dipraktekin banyak kan perang terus ya nggak apa bagus kan karena orang kafir kalau nggak diperangi dia tidak akan mau tunduk karena orang itu tidak bisa ditundukkan tidak bisa tunduk tapi harus ditundukkan dengan cara diperangi sampai betul-betul yang berkuasa itu hanya hukum Allah itu perintah kita makanya kan Allah mengatakan intan surullah yang surkum apabila kalian nolong Allah Allah menolong kalian coba ini apa maksudnya antum ketika membaca ayat ini ustaz-ustaz baca ayat ini maksudnya apa itu coba tanya nanti kalau ada ustaz, intan surullah yang surkum apabila kalian menolong Allah maka kalian akan ditolong. Yang maksud ditolong Allah itu apanya? Apa yang dimaksud itu? Coba Abu Atum. Yang dimaksud itu adalah menolong wahdaniyatullah fil hukmi di antara jadi menjaga keesaan Allah dalam hukum artinya bahwa yang membuat hukum itu hanya hak mutlak Allah itu harus dijaga itu hak milik Allah terus dipertahankan bahwa yang berhak membuat hukum, membuat peraturan dan undang-undang itu hanya Allah. Tapi kan kenyataannya apa? Antum memilih orang-orang untuk duduk di satu lembaga untuk membuat hukum selain Allah. Nah, coba bagaimana? Jelas itu kan orang yang musuhi Allah. Nah, kata Allah barang kalau kamu menentang saya maka saya akan memberikan adab sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut dan begitu. Makanya kan diadab terus. Ini belum datang lagi adab yang istirahat dulu sebentar. Nanti ada berdua lagi lebih besar lagi nanti. Oh, mati sampai digoyah semuanya, digoyang semuanya begitu. Mengenal Allahnya hanya pada waktu ada gempa. Setelah tidak ada gempa kembali lagi kepada kemaksiatan, ya kan? Ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayusibakum ma asaba qaumanuhin wa qauma hudin wa qauma solihin wa ma qauma lutin min qori Nah, itu akan terkena. Karena menentang Allah membuat aturan-aturan ditentang dan kita tidak pernah menolong Allah. Itu yang dimaksud itu. jadi maksud itu bukan menolong Allah, bukan menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Itu artinya kalau Allah punya sifat yang tidak boleh diganggu oleh manusia diantaranya adalah hukum. Ini hukum ilalillah. Bahwa hukum itu adalah milik Allah. Amaro ala ta'budu ila iya dan memerintahkan kalian agar tidak beribadah kecuali kepada Allah itu Nah, itu yang dimaksud intan surullah yang surkum jangan hanya ngomong tansurullah tansurullah besok pilkada terlibat murtad gitu namanya murtad banyak makanya tulis tuh tanya ke KPU KPU orang Cirebon yang menoblos berapa orang supaya ketahuan lain orang udah murtad ini kalau nggak dicatat dia tanya murtad begitu kena gempa oh barangkali dia muslim jadi kapan murtadnya itu Nah dicatat antum cek ke KPU mana yang orang Cirebon maksudnya orang kota Madia Cirebon gitu loh. Dicek mana yang noblos ini ketahuan. Dicek. Bahasa dan uh, yang lain-lainnya di dalam perkara dunia. Jadi ada hukum yang berlaku antara iman dengan kafir di dunia ini. Makanya kita harus menerapkan hukum takfir ini supaya berlaku. Nah kalau nggak berjalan orang kafir dimukminkan berlaku nggak akhirnya aturan-aturan ini nggak berlaku. Akhirnya hancur. Antum ingin Islam ini nggak mau Islam kan jadi nggak jalan itu. Nah ini persoalan single. demikian hidup kita ini. Akhirnya lama-lama kita juga ikut hancur. Seperti itu. Iya kan? Jadi jelas kalau sudah menyatakan hukum masalah takdir itu itu karena memang berkaitan dengan hukum, baik hukum di akhirat maupun hukum di dunia. Hukum di akhirat orang kalau beriman akan beri janji yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kafir dia akan dimasukkan neraka. Dalam hukum dunia juga ada hubungannya dia akan dibunuh, dia tidak akan terlindungi. Gitu. Wakola saya Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Berkata saya Abdul Latif bin Abdullah bin Hasan. Wa amma in kana al li ahadin min hadhil ummah yastanidu fi takfirihi ila nasin wa bur'anin min kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa qad ra'a kufran bawa'an kasirki billahi wa ibadati masifahu fal mukaffir bihada musibun ma'jurun muti'un lillahi wa rasulihi nah, iman ingat ikhwan jadi kita jangan terjebak wah ini takbiri takbiri lalu kita ikut-ikutan, padahal tidak paham. Seperti yang anak tadi di awal disinggung bahwa takbir ini ajaran Allah. Perintah Allah kita mengkafirkan orang kafir ini perintah Allah. Kita sudah baik Islamnya, sudah benar tauhidnya, ibadahnya siang malam udah luar biasa. Tapi ada orang kafir nggak dikapirkan batal Islam kita, batal jangan antum anggap enak-enak wah di guha ibadah ini itu ini enggak pakai Islam seperti itu jadi syarat harus mengkafirkan orang kafir ini perintah Allah dan antum nggak usah takut dituduh takfiri takfiri nggak usah selama antum berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sun Sunnah makanya kata uh, Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman ya kalau umpamanya kita mengkapirkan seseorang ya dari umat ini bersandarkan dalam mengkapirkannya itu kepada nas yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sun sunnah dan kita sudah melihat kekafiran pada orang itu kufrun bawahan kafir yang sudah nyata-nyata jelas seperti dia syirik kepada Allah seperti dia beribadah kepada selain Allah maka orang yang mengkapirkan semacam ini akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah yang luar yang luar biasa besar. Jadi jangan dianggap punya pahala. ya kan? Contohnya orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah itu sudah jelas ukuran bawahan. Kita kafirkan dapat pahala pahala. Sekarang gara-gara kita tidak menjalankan ajaran kafir, banyak orang-orang yang sudah kafir tetapi tidak merasa kafir ngakunya muslim. Nah, itu bahayanya. Sehingga aturan-aturan hukum yang mestinya berlaku pada orang itu tidak berjalan. Mestinya kan berjalan seperti tidak ada perlindungan lagi al-isma. Ya kan seperti harus dibunuh, itu tidak berjalan karena kita tidak menganggap mereka kafir disebabkan karena ajaran takbir ini tidak dijalan dijalankan ini bahaya seperti ini tapi anak yakin udah ada yang praktek banyak itu banyak itu yang sudah berjalan kemurtuannya kafir dikatain kafir benar satu rumah juga gajok terus ya nggak apa-apa memang harus begitu hidup hidup terus berperang aslinya begitu bukan untuk kayak kita kita bareng dengan orang kafir satu warga itu nggak benar karena orang kafir dengan orang Islam itu bisa hidup satu tempat apabila satu karena menjalankan syariat Islam dulu orang kafir pada zaman Nabi akur nggak yang berkuasa syariat apa ada juga bisa kumpul bareng-bareng sama-sama murtad yaitu karena tunduk kepada hukum kafir contohnya di Indonesia karena murtad ah, anteng maka saling dukung mendukung ya kan nanti kalau orang Islam sholat masjidnya dijaga oleh orang Kristen nanti kalau Kristennya apa itu namanya hari Krismas orang Islam juga ikut menginginkan sehingga mendapat pujian wah Indonesia memang orang Islamnya bagus demokrasinya sudah berjalan bagus ya maka akhirnya mendapatkan piala kekafiran di Bali untuk menghormati yaitu kafir world itu udah ini jadi orang kafir itu sebetulnya paham kalau Indonesia itu udah murtad sebetulnya orang kafir sudah tahu Yahudi itu sudah tahu kalau Islam di Indonesia itu Islam murtad cuma kita kegeeran disangkanya Islam beneran iya kan kalau benar-benar Islam sebagaimana yang diyakini oleh Usama bin Laden udah dibom belum Udah diumum dari dulu. Jadi Islamnya Islam si melekete semua. Jadi Yahudi juga rugi. Rugi ngebom kita. Memang rudal nggak mahal. Memang nggak mahal. Rudal itu mah Satu tembakan 4 juta dolar. ya kan? Nah itu Pak, jadi kita itu bagaimana masuk surga Allah orang kafir aja kita tahu kekafiran. Nah ini kita harus sedih sebetulnya. Ya? ya itu sebutnya anak ini membaca mukodimah daripada buku ini, tapi anak hari saking eh, sambil diterangkan dan antara nanti ada lama dan waktunya juga sudah memasuki sholat duhur mungkin kita skor dulu ya kita sholat duhur dulu nanti setelah sholat duhur ya ada itu apa namanya ya istirahat sebentar lalu masuk lagi sampai asar saat ini penting dimanya perlu kita baca penting gak Pak Insya Allah kalau buku ini di di apa namanya dibaca antum lebih alim daripada yang lain-lain walaupun dengan seorang ustaz kalau debat dia bisa kalah makanya itu ingin diajarkan antumnya harus harus konsentrasi penuh ya antum bolehlah catat gitu seperti itu dulu ya Iwan ya Nah, sekian dari dulu eh, dari anak nanti kita lanjutkan setelah duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, uh, insya Allah kita ketemu kembali.